Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya Sama nak nyecek kula oleh barokah isahal. Betul, kalau oleh tas ngaji kan tambah beras. Jadi dia dia ngumpul ya sahali lo melok ngerungkok hmm. sampai mari dites. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد هل من Nggih sampun. Zikir doa berjamaah. Ini tradisi NU. NO. Kalau orang lain itu begini. Yang ada itu hadis itu majelis zikir atau ahlu zikir atau halaqatu zikir atau kaumun yadhkurunallah. Nah, bukan kok kumpul zikir bersama, doa bersama bukan. Kumpul tapi zikir cewek-cewek. Sehingga kalau kumpul zikir bersama itu sudah keluar dari konteks majelis zikri yang dimaksud hadis itu. Nah, tetap fitnah zikir bareng-bareng itu tetap fitnah. Nah, jadi majelis zikir itu orang kumpul zikir, tapi zikirnya nggak bareng. Dewi-dewi. Nah kita eh, Sakarpe pokoknya kumpul zikir. Nah, lah. Itu majelis pikir pikir begitu. Nah kita balik bertanya, apa ada dalil yang mewajibkan begitu? Terus yang kedua, kaumun yadkurun Allah. Kan bukan kaumun yadkurkul wahidin. Lek jamak ya wong akeh. Ora dhewe-dhewe. Iki jawabe ngene, jawab gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Betah-betahno awakmu barengi wong-wong sing padha ndonga marang pangerane isuk lan sore. Nabi disuruh terus duduk bersama orang-orang yang tunggu. Wasbir nafsaka. Ya ben. Aja gampang ngale, masih ngantuk tetep ning kono. mulai alasannya kesel, alasannya ngantuk. Turu pisan ya ning kono pisan. Wasbir nafsaka. Eh. Ini berarti dikongkon bareng-bareng wong aja. Lah nasakane dadi apa? Nah biasanya kalau sabar, sabar apa itu kan Allah, asobru Allah. Yang begitu. Beliau ya, nak maaf mulai. Ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr. Hmm. Ya. Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling di jalan-jalan mencari ahlu dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, lo jamak tuh yadhkurunallah. Hmm. Kalau mereka mendapati kaum yang semuanya berzikir kepada Allah, tanah jauh malaikat itu memanggil teman-temannya. Halummu ila hajatikum kemarilah ke hajatmu. Fayakuffunahum bi'ajni hatihim ila samai dunia. Lalu malaikat itu mengepung ahlu dar melindungi mereka dengan sayap-sayap mereka. fayas'alum rabbuhum, selesai zikir malaikat laporan. Terus ditanya Allah padahal yang ngerti. Ini memberi pembelajaran pada kita. Guru, kiai jangan langsung menfonis memberi tindakan murid santri sebelum ada proses pelaporan, saksi tabayun, iqamatul bayina Meskipun sakjane kiai yang ngerti sing nyolong tekan iku. Hmm. Tapi ora kena langsung ditindak. Keadilan itu tidak hanya keadilan dalam ambil keputusan, tapi juga keadilan dalam prosedur pengambilan keputusan. Andai saya tahu fulan itu nyolong, langsung tak kebuk. Terus fulan itu nyolong, ngepuknya itu jatah onok pelaporan, kesaksian, pembelaan. Podo-podo nyolong, akhirnya juga tak kebuk. Koyok-koyok adil, iki nyolong tak kebuk, iki nyolong tak kebuk. Tapi ada nggak adil. Ini kecil dikepuk tanpa prosedur, yang itu dikepuk lewat prosedur. Apa salah saya? Moro-moro dikepuk. Nah itu Adil dalam proses, adil dalam natijah. Kadang-kadang orang adil natijah. Enggak benar. Ceritanya novel di dalam cinta. Oh, no. Durung kan mudah-mudahan cinta. Harus harus begitu. Bungkus di Allah sing wes roh ya sik ana proses. Begini, belajar proses apa yo iya nanya bener ngono. Hmm Gusti. Padahal yo ya roh Gusti Wong dia Rabbul Alamin katanya Pak Muzaki. Dialah mendidik seluruh alam. Termasuk mendidik para pendidik ini. Fasalum Rabbum wa ka wa ka wa ka wa ka Bertasbih, bertakbir, bertahmid, tamjid. Wa fi riwayatin yuhallilunaka. Eh, eh, demokrasi. ka baca tahlil. Ya tahlilan ini. Eh. Hal ra'auni fayakuluna la. Nggih. Wallahi ra'auka. Demi Allah mereka enggak pernah melihat engkau. Ya, orang awam itu bukan ahli ma'rifah. Wong awam goblok-goblok kayak kita itu kumpul dikir. Wal ra'auni wallahu ini Ini yang goblok-gobloknya. Salatnya ya gak tahu eling. Tapi gelem dikir. Jadi orang kutu al-arifun, orang kutu. kedukuran. Fayaqul kaifa law ra'awni Yaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaraka laka tasbihan. Itu cirinya wong ahli ma'rifat. Dene wong ahli ma'rifat tambah kakean turu ya anu. <laughs> Kalau sudah ma'rifat itu ya ashadda ibadatan, ashadda tamjidan, aktsara tasbihan. Nah. <laughs> Ini sudah roh Allah. Fayaqul, famal yas'alun? Yaqulun yas'aluna kal jannah. Wal ra'aha labus tauruh swarga. Huk oh, ora kudu musyahadah. Ya, koyok-koyok wis musyahadah ruh swarga. Ora kudu. Ora kudu musahaja. La wallah ya Rabbi, ma ra'auha. Belum pernah melihat surga juga. Wong bodoh nih wong awam. Fakai falau ra'auha Lau ra'au eh, lau annahum ra'auha andai mereka pernah melihat surga kanu asyadda 'alaika 'alaiha hirsan. Mereka lebih semangat ya kan? lebih antusias kepada surga. Wa asyadda laha talaban. Lebih nemen mengejar surga. Wa a'zama fiha raubatan. Lebih besar minat kepada surga. Kita kan biasa-biasa. Tapi ya wis diridhoi. mayat awadun. Mereka itu takut dari apa? ya yata'waduna minan nar wa hal ra'awha la wallahi ma ra'awha kaifa law ra'awha ya apa kalau pernah melihat neraka yaqulun law ra'awha kanu ashadda firar andai pernah melihat neraka sama sekali nggak berani ngajar itu melihat mahasiswi cantik itu nggak berani hmm. nggak berani menjauh Lah kita kadang saya ngelirik-ngelirik saya ngayu. Ya pancen durung makrifat. Tapi ahli dikir. Tapi yang dikir sing ayu itu. Wa asyad dalaha makhawfatan. Nemen wedine lamun pernah weruh. Apa kata Allah? Wes masih awam-awam pokok kelem dikir tak sepuro dosane. Faushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat semua eh, bahwa aku mengampuni seluruh dosa mereka. Eh, Jaman dikir. Panjan awam. Yaqulu malakun minal malaika fihim fulan laisa minhum Ya Allah itu ada fulan tidak termasuk jamaah zikir itu. Mekur nyupir tok melok-melok tekong. Sajane duduk golongannya jamaah zikir niku mekur elone-elon Dia datang ada keperluan lain. Ya, Ini kepengin ngelamar sopo, kepengin nagih hutan. Apa kata Allah? Ya enggak peduli mereka orang satu majelis. Humul julasa, mereka orang-orang satu majelis. La yasqa bihim jalisun bi bimakna sababiyah juga bimakna ma'iyah. Bersama majelis zikir itu orang lain yang nunut duduk tidak ikut celaka. Orang lain yang nunut duduk layas kau tidak akan celaka. Muttafaqun alaih. Ini sekalian menjadi dalil bahwa kita itu mendapat fadilah tidak semata-mata dengan amal kita tok. Ono wong teko tok turu, melok selamat. Gara-gara kesabatan dikiri sing liya-liyane. Niki bahwa orang itu tidak hanya mendapat manfaat dari amalnya sendiri. Teko wong liya barang ya oleh. Ngene iki mulai saya mulai ngaji langsung turu. Engkok soto metu ya. <laughs> Ya oleh. Gak kira Mas Soleh, sing turu. Sing turu separo Gak kira. Layas kotihim jalisu. Mak iya. Mak iya. Bersama mereka orang yang nunut duduk ya melok selamat. Itu padha ae Numpak perahu sing bayar karcis selamat, supir selamat. Sing <laughs> sing nunut enggak bayar karcis ya selamat. Selamat. Barokah bareng itu barokah. Nah, ini dalilnya kumpulan di pikir. Hmm. Berikutnya innalillahi malaikatan sayyaratan. Allah memiliki malaikat yang jalan-jalan, ajelen terus sayar, tukang jalan, tukang kelayapan ngalor gitu. Ya, fuddalan yang utama-utama jamak dari fadil. Ya tatabbauna majalis dzikir, mereka mencari-cari majlis-majlis dikir. Faida idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum. Mereka ikut duduk bersama para malaikat itu. Lek wong Muhammadiyah Melayu uh, di tengah. Ya. Lek malaikat ikut duduk. <laughs> Wahaffa ba'dhum ba'dhan mereka saling mengepung melindungi bi hatihim dengan sayap hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya sampai sayap mereka memenuhi tempat itu dengan langit. Fa tafarraqu jika malaikat naik mi'raj wa sa'idu ya, sa'ida yas'adu wa sa'idu ila sama fayas'aluhum fayas'aluhumullah min aina ji'tum la tekon dia kon kelayapanmu <laughs> ditakoni ngono malaikat kon ngelayap tekon dia malaikat dari mana kalian datang ji'na min indi ibadin laka fil ardi kami datang dari ruangan dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi apa nglakoni apa ae eh, wong-wonge yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Ini melengkapi yang tadi kan. Ada nanti ada hadis lagi wa firunaka. Ya tahlilan ini wis oh, ono tahlil. Ono tahlil selawat tasbih istighfar ya tahlilan. Wa yahmadunaka wa yasalunaka tutup donga wa yasalunaka. <laughs> tutup donga. <laughs> ya. Ya yasalunaka. Wa may yasaluni yasalunaka jannataka. Wahal ro'au jannati? Apakah mereka pernah melihat surgaku? La, ay Rabbi. Belum melihat wahai Tuhanku. Fakaifa lau ro'au jannati? Qalu. Ini panjang. Kayak ndur mau. Akanu asyadda laha tala talaban. Wa yastajirunaka. Wa mimma Min narika ya Rabb. Wahal ro'au nari? La. Fakaifa law ra'au nari? dan seterusnya. launa au naraka lakanu asyadda minha firo firoron. Qalu yastaghfirunaka lu ana istighfar bareng. Tahlilan ya eh, Qad ghafartu lahum. Anu orang-orang nyuwun ngapura. Oh wis tak ngapura. Apa kesel-kesel njaluk ngapura. Wis tak ngapura. Wa ataituhum ma sa'alu. Apa yang mereka minta wis tak kei. Wa acartu mastajaru. Tak selamat no dari apa yang mereka minta keselamatan. Rabbi fihim fulan abdun khatta innama marra. Niku enten sing fulan gendaan. <laughs> Dosane kaca. Abdun khatta. Orang yang banyak salah. Gendak tok niku. Asline mekor lewat tok terus noleh. Loh, ono opo iki? Fajalah sama um, dia hanya lewat tok terus ikut duduk mampir ngono tok mosok niku yo ya di ngapura niku barang ya tak ngapura walahu ghafartu dia juga saya ampuni bukan hanya ghafartu lahu tapi walahu ghafartu jangankan yang lain dia pun saya ampuni sing mlaku saya ya. mantap mel mandi Humul kaum layas yasqa Mereka orang satu kaum, satu perahu. Layas kau tidak ikut celaka bihim bersama mereka jalisum orang lain yang ikut duduk, ikut duduk bersama mereka. Rawah Muslim. Berikutnya layak untuk kaum kurun Allah illa hafat mulaika wa ghasyatumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa Allahu fi man indah. Ya, mesti dilindungi malaikat, dipenuhi rahmat, turun sakinah. Allah bangga menyebut-nyebut nama mereka. Dan yang membuat Allah membanggakan kita itu ya dikir itu. Zaman jadi yang enggak disebut karo Gusti Allah. Lu, kamu lo ku jadi profesor, enggak <laughs> disebut. <laughs> itu, itu tidak membanggakan Allah, enggak membanggakan Allah. Yang membuat Allah bangga menyebut nama kita. Kalau kita juga ridho menyebut nama Allah. Fakuruni, fakurku. Ya. Dan itu kebanggaan yang nggak ada bandingannya. Nama sampean disebut SBY aja. Dan saya punya teman kenal akrab namanya Muzaki di Uwin. Oh, itu aja sudah. Hmm. Nama saya sudah masuk darah inventarisnya presiden. Disebut itu apalagi disebut Gusti Allah. Sebut Gusti Allah. Luar biasa. Eh, saja nih ya, ya dikir itu dikir yang membuat kita hebat di mata Allah itu ya dikir itu salat pun jadi hebat karena ada unsur dikirnya itu waqimis sholat ali zikri bukan yang lain-lain Nah, misalnya misalnya duwe embel-embel jeneng apa-apa wis ora usah ditangkakan belas. Saya nanti mati enggak menjadi ustaz, mati sebagai marzuki. Tidak sebagai kiai, tidak sebagai ketua NU, mati sebagai marzuki. Pangeran nyeluke ya abdi gitu. Makanya dengan embel-embel nama itu hmm. Allah Maha Adil. Ya. ya. Wong awam isone ngono iku dan bagi dia eh, wacana, persepsi, bayangan tentang kebahagiaan iya itu. Engko wong awam ngono iku akhire dilebokne swarga tingkat sebaling ndek. Bagi dia wis pol pol Gak ono wong sing swargane ngumpuli aku. Ini bagi dia wis pol pol Dan bagi orang yang lebih alim yang dengan ngono dia belum puas, Allah membahagiakan lagi yang sampai dia juga puas. Itu. Pokok seneng kafe, suara kau emang seneng kafe, Mulai tingkat dek sampai tingkat duri seneng kafe, Tapi ya sesuai dengan tingkat kesenangannya masing-masing. Eh, ya, Betul. Ya, yang penting bahagia dan terserah Gusti Allah. بسم الله الرحمن الرحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد Ketika Nabi mengadakan majelis di masjid, orang-orang ada di sekitarnya, tiba-tiba ada doa, ada doa, dua orang datang menghadap Nabi. Unyu unyu unyu langsung melok ngaji. Unyu unyu unyu langsung melok zikir. Sing sitok bablas. Nelonyor Kemudian orang-orang terlalu melaku mlaku-mlaku sing sitok nelonyor ae sitok mampir melok ngaji. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya berhenti di dekat kanjeng Nabi. Itu pun perilakunya beda. Fa amma ahaduma far'a farjatan atau furjatan fil halaqa fajalasa fiha. Wong loro iku sing sitok melihat tempat kosong di depan, langsung dia duduk di tempat kosong itu nyunyuk kelenuk ning ngarep. Wa amal akhar fajalasa fa. Sing sitok isinlah pelatok manggen ngarep mburi ae. Wa amma salif fa adbaro dahiban. Sing nomor telu nelonyor ae. Enggak melok ngaji telonyor. Lapok tujuannya melaku-melaku. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah selesai itu Nabi Dawu. Ala ukhbirukum, mau kalian aku khabari anina farid salasa tentang perilaku tiga orang. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Yang satu berlindung kepada Allah, Allah pun melindunginya. Wa mal akhar fastahya Sing siji isin, isinlah telat lungguh buriai. Fastah ya Allah, Allah pun juga isin menyiksa dia. Eh, ate gepuki iki biyen isin, <laughs> aku ya isin. Bijaksana. Makanya Gusti Allah itu memberi kebahagiaan sesuai dengan Meniku oleh suarga minggir-minggir ini ya sewenang. Nah, terus nih sing dhuwur ya gak kelem. Mboten mboten kula mboten <laughs> pantes. Pantes ini kene. Padha ae kita-kita yang rada bodoh, wawasannya kecil sedikit. kulit nih calon wayu suke dhuwur nasab mboten mboten mawon. <laughs> Duduk kelas. <laughs> Mau ya. kalau tak niki mawon. Ya kelas saya sama. Tapi yo wis seneng ngene iku yo ya wis seneng. Mboten usah mawon mau ngomongnya Luar biasa Gusti Allah. Panjang ya Gusti Allah. Tinggal kita paham apa enggak. Wa amal akhir la sing liya fa'arada, berpaling nglunyur ae. Fa'arada, Allah pun juga berpaling dari dia pengok-pengok dil jannah <laughs> ora direken. Wong ngono pengajian yo enggak ngereken. Ini ngantuk-ngantuk, oh turu-turu tapi ngereken dong nah, Ngereken niku rene nggak gorengan langsung turu wis. Wis ngereken nih. Bisa babi gorengan. Wong lek sing turu oleh ridho min ilmu lek sing ngaji oleh ridho plus ya mana lah padha-padha oleh ridho eh, tapi yang besok nah, sing sitok ridho diukur sitok ridho ndek tapi wis seneng wong tingkate <laughs> sampun. Kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halaqatin fil masjid. Muawiyah menemui kumpulan jamaah di masjid. Majelasakum lapokon lungguh-lungguh nengkono. Apa yang membuatmu duduk di situ? Jelas nanan kurullah. Qal alillahi ajlasakum aku dalaka. Demi Allah, ma ajlasakum aku miladaka. Benar kamu duduk hanya untuk itu? Zikir toh. Mereka menjawab, ma ajlasana illa Demi Allah, tidaklah membuat kami duduk kecuali hanya untuk di Dikir dikir, mboten demo nengi dikir. Asli ini dikir mawon. Ama eh, ingat ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya tidak sumpah karena curi kakak sampean itu bukan. Saya sumpah bukan karena mencurigai sampean. Lalu apa kok sumpah? Wa makan ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla hadisan minni. Dan tidak ada seorang pun yang kedudukannya dari Rasulullah sama dengan saya. Kedekatannya sama dengan saya. Enggak ada orang yang hadisnya lebih sedikit dari aku. Saya lu riwayatnya hadis tuwiti. Ngene terus sumpah-sumpah enggak perkolo curiga. Lek ngriwayatnya hadis akeh. Terus curiga, jangan-jangan palsu, jangan-jangan riwayatnya golek jualan roti. Dicurut, ini lu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halakotin Dulu Nabi juga pernah menemui halakoh zikir dari sahabatnya itu. Berarti di zaman sahabat sudah ada halakoh zikir. Keliru besar orang yang bilang di zaman Nabi nggak ada halakoh zikir. Terus Nabi jawab, lapo kon lunggu lunggu nenggono. Jawabnya sahabat, jalasna nadkurullah wa nahmadu ala mahadana lil isqala. Qadwai Nabi, ama inni lam astahlifkum tuhmarat saya nyumpah itu tidak karena saya curiga. Walakinnahu atani Jibril fa akhbaroni annallah yubahi bikumul malaika. Eh, mau Jibril ngandani aku. Delon, muridmu ning masjid padha lapo? Napa sih? Gusti Allah kok bangga jane nyapo sih wong-wonge. Bareng ditelok tibake mekur di pikir. Yo ya, gak mekur wong pikir mekur. Punjere. Ini yang membuat Allah bangga itu Bukan kita sukih, bukan kita tadi profesor, tapi kita min ahli zikri. Rawahu Muslim. Zikir. E, ibadah apapun tanpa zikir ibarat nikah tanpa cinta. E, Sepoh. eling tok nggak gelem sholat. Padha karo cinta tok tapi enggak. nikah. Ya kudu lengkap. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kalau ada kaum duduk di rumah Allah, masjid, musola, baca kitab Allah tadarus ini Ramadan Ramadan itu kau iki illa nazalan alimu sakinah pasti turun sakinah wa ghasyatuhum rahmah rahmat memenuhi mereka wa haffatuhum malaika malaikat melindungi mereka wa dzakarahumullahu fi man indah majtama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum kalau ada kaum duduk eh, zikir lalu mereka berkata maka akan dikatakan pada mereka buyaro dosamu wis di sepuro. Kumu maghfuran lakum. Koma min itu buyar. Koma ala ngurusi. Koma bi ngelakoni. Koma to ngadeg. <laughs> Ana Majtama qaumun thumma tafarraqu an ghairi الله wa النبي nabi sallallahu alaihi wasallam ila qamu an antana min jifatin. Kalau ada kaum kumpul buyar tanpa zikir tanpa solawat berarti mereka buyar meninggalkan majelis yang lebih busuk daripada batang. Wa fi riwayatin batangnya hima. Ya bune kainat majelis gak ono dikire blas, seminar gak ono dikire blas. Eh. Wes, iya. Pokok kudu ono dikirim, Meskipun hanya tutup kendang awal karo akhir. Salat usiria bareng. Kom salat Muhammad. Eh. Eh, Tapi ya kaya enak. Enak. Kayak ngene iki wangi wangi jerone ni <laughs> ya ora ya. Jadi lek iso dikira aja tutup kendang ngarep karo murid tok tengah yo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih Majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Kalau ada kaum kumpul buyar tanpa zikir, pastilah mereka seakan buyar meninggalkan badan himar. Wa kana dzalikal majlis alim hasratan. Dan majlis itu menjadi kerugian besar atas mereka. Majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullah wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan alaihim yaumal qiyamah. Pastilah majelis mereka menjadi kerugian besar di hari kiamat. Majalasakum kurun Allah illa najahum munadin minas sama kumu maghfuran lakum. Kalau ada kaum zikir, kumpul zikir, pasti ada malaikat yang menyeru mereka, buyaro dosamu sepuro kumu maghfuran lakum. Thank you. ngaji Ngaji kan cepat-cepatan. muniat kurun Allah fayakumuna hatta yuqala lahum kumu qad ghafarallahu lakum dunubakum. Ya. Tiadalah kaum itu duduk berzikir lalu mereka buyar hingga dikatakan para jadi sebelum dikatakan ini mereka belum buyar. Dikatakan apa? Qad apa? Silahkan kalian puyar Qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin. Hmm. Hmm. Itu. Dan gendaanmu mung wis diganti api-api. Hmm. Gendaan dosa eh diganti gendaan karo medadari. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatin. Hmm. Sing murah-murah aja kereng-kereng. Ya. Wallahi ma asarrah ya, eh, man istaghfar Allah sab'in eh, man istaghfar Allah walau ada fil yaum sab'ina marratan. Demi Allah tidak termasuk orang daplek musirron, tidak termasuk orang tambeng, orang yang mau istighfar. Meskipun dalam sehari kesandung 70 kali berbuat dosa. Pokok sekelum istighfar itu enggak termasuk goblok. Hmm, bukan musir. Apalagi dosane ping telu meni, itu Iku sedina ping 70 lho, durung termasuk goblok. Pokok kelem istighfar. Murah, aku mau murah lah kok dikai Apa? Oh, teka mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi falam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara Rugi besar kalau majelis enggak ada zikir, enggak ada selawat. Karena rugi besar kalau Allah mau ya diazab, berarti dosa. Kalau enggak dosa enggak mungkin diazab. Ini pendapat yang mengatakan majelis apapun wajib ono dikir masih di di di. Lek gak ngono dosa. Dalile dosa ndi? Lek iki fa in syaa adzabahu. Kalaupun mendapat maghfirah itu karena fadl. Kalau Allah menyiksa adil, pas Allah nggak dolim. Eh, mulane titik-titik ya. Kudono. Nah, Kiai NU mesti eh, Al-Fatihah. Nate ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. qaulal musannif. Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fi illa qauman misli jifati ma. Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumal qiyamah. Ini jami' saghir halaman sekian. Berikutnya sama ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa dzakaramallahu fi man indah hasan jami' saghir halaman sekian eh, masalul baitil ladzi yuzkarullaha fihi wal baitil ladzi la yuzkarullaha fihi masalul hayyi wal omah sing gak tahu ngundang tahlilan dan omah sing biasa ngundang tahlilan yeah. Iku padha karo perbandingane wong urip karo batang. Rawahu Syaikhani hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka nek umay wong NU ya, pindah niku mesti ngundang zikiran. Selamatan ataman Quran. Eh, dene selamatan barang wis mari ndongakne ya pantes to mulih dikawani berkat itu. Maksud, tapi intine itu cek enggak kaya badan matalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fi matalul hayyi al mayyit enten ana besok lek boyongan ngundang dikir apa <laughs> ya iki bendole iki sing repot <laughs> Tahun ya. ya. <laughs> Muring dojo. Eh Tapi Ustaz, awali buatan pikir, benjing kula pada zikir. Mengawali batang ini gak Pulau boyongan buatan perlu ngundang pikir, tapi besok-besok dikir. Itu kan mengawali rumah yang seperti batang sebelum dimasuki diilahi batangnya diisi. Nyoleh ae dikir dhewe tapi sing kuat. Zikir nah, wong akeh ngene. Jine ning kene minggat. Cine neng kono minggat. Sama dikir <laughs> dikir neng kono. Nah, itu perlu didikiri di sini, diwiriti di sini. <laughs> Hmm. hati saya besok. kalau saya Syekhon. An Ummi Salamah radhiyallahu anhu, kalau Bani Bani Salimah, kalau nama orang Salamah. Dakhala bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah eh, pada Abu Salamah yang ketika itu sedang sakit keras terus mati. Fakat syakko basaru, matanya sudah mendulu. Fahmatau lalu Nabi memejamkannya. Miripati semendulu, wong mati kan miripati mendulu. Dalam. Mesti. Apa kok mendulu? Karena ruh itu mengikuti, mata mengikuti ruh. Setiap hari bareng-bareng kok meromot lulu nang di men? Tunggu eh, eh. nang di diikuti mata. Murahin miripati lek mendulu. Inna ruh idha qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut diikuti mata. Makanya matanya mendulik. Fadat sun min ahli. Lalu teriak-teriak orang-orang dari keluarganya nangis-nangis. Karena Abu Salamah itu. Terus Nabi jawab, La tadu'u ala usikum. Jangan berdoa atas dirimu. Illa bi khair kecuali doa yang baik. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma karena malaikat itu mengamini apa yang kalian baca. Jadi kalau imam dungo makmuni amin amin itu niru malaikat. Enggak sesat gitu. <laughs> malaikat yang, lendungo dungo bareng itu sejatina sebagian dungo yang lain amin amin. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang itu sesat, ya nih sing sesat. Wong niru malaikat kok sesat. Yang sesat itu kan niru setan. Wala tattabi'u khutwatis setan. Innahu luqman. Itu. Yang sesat mau niru malaikat kok jarene sesat. Itu. Ini dipitahnya wong Wahabi, tenang aja, enggak usah. Ya. ya mendengar. Kalau kepengen jawab enggak apa-apa. Bid'ahnya Imam Syafi'i lebih baik daripada sunnahmu. ثم قال الله مغفر li Abi ini nih sing mati. Farfa tarajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya fi bima nama bersama orang-orang yang diberi hidayah. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin. Gantilah dia di lingkungan keluarganya fil ghabirin ay eh, pada orang-orang yang tinggal di dunia. maksude muka-muka bojone ndang oleh ganti muka-muka rondone ndang oleh payu jadi ana jamaahe ayu bojone mati iya ini kudu ndang teko nyelawat Bu, muka-muka karwane disupura dosane muka-muka duku derajate Sampeyan sing tinggal muka-muka sabar ndang oleh gantos sing langkung ganteng, langkung alim. Nggih kula niki. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi muka-muka padang dalane jembar upure kita kok ini Wong Jawa lek ndongakne wong mati. Ya. muka muga pacang dalane jembar kubur. Lah iya penak. Hebat wong Jawa iki. Nah, wis kok kene. Ini yang pertama tentang tawasul seperti dulu tak bilang itu eh, barokah mencari barokah tabarruk ya kan terus ilmu mencari ilmu ta'allum itu terus wasilah mencari wasilah tawassul jadi tawassul itu mencari wasilah dan mencari wasilah itu diperintah wabtahu ilaihil wasilah golek wasilah kepada Allah ini kalau diterjemah singkat, tawasulo. Hmm. Itu tawasul itu diperintah. Mumet-mumete sorok ngono. Tapi apa yang ngerti sorok ngono ya? Jadi hmm. Wabtahu ilahil wasilah itu maknanya bertawasullah. Karena wabtagu itu carilah hal wasilah tawasilah. Lah tasarope mencari wasilah itu tawasalah ya tawasalu. Tasarope mencari ilmu ta'allama ya ta'allamu. Tasarope mencari barokah tabarroka ya tabarroku. Lamun cari Lah iya, <laughs> iya Istri itu zaucah, mencari zaucah tazawwaja. Hadis Hasan ya. Terus sedikit lagi yang masih gandeng dengan itu. Hmm. Itu dalilnya Ibnu Taimiyah. Memusyrikkan orang tawasul. Disamakan orang jahiliyah menyembah berhala. Kenapa Anda menyembah berhala? Kami tidaklah menyembah berhala, melainkan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Zulfa benar-benar dekat. Kenapa Anda ndungoi tatak neng sunan ampel ben mundak cedek ben ganti ijabai. Berarti makna tawasul ke sunan ampel itu sama dengan alasannya orang jahiliyah menyembah berhala. Kalau orang jahiliyah menyembah berhala dengan maksud agar membantu mendekatkan Allah, itu saja kafir, itu saja syirik. Maka tawasul yang juga dengan maksud sama, supaya Sunan Ampel lebih mendekatkan kita kepada Allah, itu juga syirik. Nah, ini ayat itu dalilnya syirik tawasul. Dalilnya memusyrikan tawasul. Dalilnya Ibnu Taimiyah dalilnya makhrus ali ya baik. Eh, nah, enggak. Itu berdasar hadis Umar yang istisqa itu. Nah, terus kita jawabnya, jawab yang ayat ini, ya nggak sama. Ayat itu tentang orang jahiliyah yang menyembah berhala. Terus berdasar ayat itu dengan konteks orang jahiliyah menyembah berhala, anda memusyrikkan orang muslim yang tawasul. Begitu Anda mengkiaskan praktek tawasulnya orang Islam, Anda kiaskan dengan praktek orang jahiliyah menyembah berhala. Padahal kedua-duanya jelas beda. Orang muslim ini la ilaha illallah, orang itu tidak la ilaha illallah. Orang muslim ini enggak sujud-sujud neng makam Sunan Ampel. Lah ini memang sujud-sujud minta-minta di depan berhala. Orang ini tidak memposisikan Sunan Ampel memperhantarai antara hamba dengan Allah karena nandungane ya Allah kanti barokah yasin karo Mbah Ampel pulau nyuwun nyuwune langsung yang pangeran tidak kok Mbah Sunan Ampel enggak nah, nah ini enggak sujud kono sujud ini meyakini berhala itu ilah kita tidak meyakini Sunan Ampel sebagai ilah sesembahan dia memang minta-minta pada berhala, kita tidak minta-minta pada Sunan ampel. Dia berkeyakinan memang berhala bisa mendekatkan kepada Allah. Kita berkeyakinan semuanya terjadi atas izin Allah. Nah, praktek beda, keyakinan beda. Lalu memusyrikkan orang tawasul dengan mengkiaskan ayat yang turun kepada orang jahiliyah itu al-qiyasu ma'al farik. Mengkiaskan dua hal yang sebetulnya berbeda. Wong dua hal berbeda kok dikiaskan. Ya kaidahnya al kias mal farik batil. Fasid. Kias padahal ada perbedaan itu ya kiasnya keliru. Kata. Ini cara menyanggah orang yang dalil pakai ayat itu begitu. Dan itu kita fair. Wong memang nyatanya beda. Nah terus Orang nggak boleh ziarah-ziarah wali songo tawasul itu. Mungkin ustaz, yang sudah alim bisa aja semua berkeyakinan begitu atas izin Allah. Tapi orang awam kan nggak bisa. Ya terus gimana? Orang awam nggak boleh ziarah-ziarah wali songo khawatir syirik. Mereka biasanya begitu. Ya, khawatir mintanya begitu, fokusnya kepada itu. Nah, kita jawab juga. Nah, kalau orang awam nggak boleh, berarti yang alim boleh. Iya. Nah, sampean kok nggak pernah ziarah? Ustadznya Muhammadiyah kan ya nggak ke ziarah. Bersama ustadz ustadz nggak khawatir syirik kok tetap anti ziarah. Hmm. Ya, itu hanya berarti hanya alasan yang di yang dicari-cari yang dibuat-buat. Kalau memang mereka fair, mestinya hewong awam, kono ziarah wali songo, aku ya tak bujang. Lah Ustaz, lah aku apa-apa, aku wis ngerti, kan ngono mesti. <laughs> Tapi ternyata enggak juga lah. Jadi memang ingin nggak setuju menodok. Cuma nyari-nyari alasan. Seperti di mana Kim yang ibadah. Oke. Nah, terus uh, mereka dalilnya kuntu nahitu makna ziaratul kubur ala tazuruha. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah. Menurut analisa mereka, loh ini loh. Nabi itu dulu ketika umatnya, sahabatnya si bodoh-bodoh, khawatir syirik, melarang ziarah kubur. Nah kita juga mestinya begitu tiru Nabi. Pada orang awam yang bodoh-bodoh, dilarang ziarah kubur. Nah, itu analisa mereka. Kami punya analisa juga boleh dong. Nabi itu kuntu, itu zaman yang Mekah. Di Mekah itu belum ada komplek makam muslim. Sing mati wong jahiliyah jahiliyah itu. Ojo ziarah durung ana sing diziarahi. Nah, iya. Enak nali analisa juga lah. Gitu. Nah, kuntu begitu mandi biye, neng Mekah biye. Nah sekarang setelah di Madinah ada komplek Baki, ada komplek Uhud, komplek makam Muslim. Fazuruha ono sing diziarahi. benar. Perkara orang awam itu nggak dilarang tapi dibimbing. Nah, dibimbing lek diceramai tok ora kena ya dicak praktek bar. Dicak kuda. Engko sadurunge mlebu ngene lho niate ngeten nggih. Dene enggak dibimbing mereka keliru sing salah ustate lah kok ngejak ziarah tok ditarik duit tok enggak di enggak dibimbing. Salawat itu Atrik ya Rasulullah Nggih Nggih Kalau orang-orang ahli torikoh membolehkan Kalau orang-orang yang nggak ngerti torikoh melarang Apalagi yang nampunya kurang mesti melarang Goblok kau Ojo goblok nahune kurang Oh saya nggak melihat siapa-siapa. Orang itu alim, tapi kadang alim di bidang ini, kurang alim di bidang apa. Kan begitu. Jadi kita fair kata kadang kiai siapa, alim di bidang tasawuf. Tapi kadang-kadang usul fikirnya lemah. Kan ya biasa tuh begitu. Wong memang sulit mencari wali kamil. Sulit mencari kiai kamil yang komprehensif. Apa istilahnya? semboto sembarangan gitu kan ya angin apalagi ono rumus teko Mas Rauf man aradal kulam yahsulil kul orang yang ingin apa ambisi iso kabeh tambah gak iso apa-apa stres nah begini kita sudah membahas itu dan kebetulan saya termasuk tim tambah berumusnya kan anu ini eh, nama Dion yang akhirnya yang garap bukunya saya dengan Ustaz Murtado juga. Itu ada kitabnya dan menurut sohibul kitab itu itu hasil dari mimpi ketemu Rasulullah SAW. Disuruh membaca salawat itu yang redaksinya ya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hanafi adrikni ya Rasulullah. Nah, terus Mimpi itu kalau mimpinya wali, saya syahroni, saya macam-macam itu. Enggak mas, enggak sama dengan mimpi kita. Mimpi mereka mereka itu kan ru'ya sodiko. Yang aruya sodiko itu menurut hadis Muslim, juz'un min sitatin wa, wa arba'inas juz'an minan nubuwa. Ru'ya sodiko itu merupakan salah satu bagian dari 46 unsur kenabian. Unsur kenabian itu ada 46. Sitik, amanah, tablet patona, wahyu, ikhbar, kalam, apa? e, eh, waro alhi, hijab, terus macam-macam. Yang antara lain salah satu unsurnya kenabian itu lewat Saja Nabi Ibrahim bela Ismail itu lewat ru'yah, lewat mimpi. Gitu kan? Dan Nabi kadang juga mimpi. Nah yang wahyu sudah inkotaan, Wahyu putus. Tapi untuk ruya sodikoh Allah tetap memberi pintu bagi hamba-hambanya yang soli untuk bisa ruya sodikoh. Impian yang benar itu. Nah, kalau impian yang benar itu tetap nggak diakui kebenarannya, maka orang akan meragukan kebenaran Nabi. Jadi faktor kebenaran Nabi itu ada 46. Salah satunya ruya sodikoh. Kalau ruya sodikoh itu diragukan kebenarannya, maka tidak menutup yang lain, tidak tidak menutup kemungkinan yang lain juga dilakukan, diragukan kebenarannya. Berarti orang ini meragukan kebenaran kenabi, kenabian. Ngerti ya? Ini pendukung kebenaran Nabi itu 46 ini. Dan 46 itu masing-masing benar semua. Kalau Anda menganggap ini salah, tidak menutup kemungkinan ini juga salah. Makanya ru'yah sotika itu benar. Cuma ya ru'yai para wali itu. Nah, di dunia pesantren, di dunia toriko, di dunia tasawuf masih menerima ru'ya sodiko. Sekalipun tidak untuk tasrik. Tidak untuk disyariatkan am. Agar berlaku secara umum. Enggak. Tapi sekedar diamalkan sopo segelem ngamalan sehingga ya enggak popo. Itu. Itu berdasar ru'ya sodiko menurut buku itu. Yang redaksinya seperti itu. Sikap kita gimana? murid-murid toriko tasawuf itu kalau dengan gurunya mursyid wali itu ada dua pilihan muko-muko faham lek nggak faham menengok Egois. Eh, Ojo sampai terus nyerek, nyerekal, ngengkel, emang pakaian kakean takon. Ya nah. Wis muko muko paham iso ngelakoni Lek gak paham gak iso ngelakoni meneng husnudono nang nangku. Saman boleh milih. Memahami atriknya Rasulullah, akhirnya kita mengamalkan berdasar pemahaman mantep atau nggak paham-paham. Wo sih iltifat, wo sih orang ngerti nah, Orang ngerti is meneng. Wong nggak ngerti menentang ya salah. Wong nggak ngerti menerima ya salah. Terus ya meneng nolak. Yo ya enggak nolak. lo pun enggak ngelakoni? Enggak ngerti aku ini meneng. Iku sik rada selamat ini. Nah, suku itu salah. Nah, jenengan milih yang mana terserah. Kalau ingin milih yang paham, nyoba kita beri apa, pemahaman. Ibadah Allah, Allah. Terus ya sama kan? Ya Rasulullah adrikni, adrikni ya Rasulullah. Ada yang nggak setuju itu terus Rasulnya dihapus. Adrik nih ya Allah. Kan begitu. Kalau secara nawiyah kapan? Iltifat itu biasa. Eh, mau nih domir goib, mau domir khitab itu biasa. Ar-Rahmanir Rahim goib. Malik Yaumiddin domir goib. Tahu-tahu iya kan nak wa iya kan. Itu biasa begitu. Ya, e, ketika ada hilal, ya, ya. Tungane kan Allahumma ahillani. Ada ya kan? Allahumma ja'alhu hilala rus rustin barakatin. Kan begitu. Warahmatin. Terus yang kedua itu menyapa hilal. Ada ya kan? Rabbu, Rabbi wa Rabbuka Allah. Kan begitu. Eh, tadinya tanya kepada Allah, langsung dalam hadis yang sama juga dalam deretan doa itu tanya kepada hilang hilang koncok macam-macam loh ya. Pangeranku penggusti Gusti Allah, pangeranmu ya Gusti Allah. Rabbi wa rabbuk Allah. Enggak apa-apa, iltifat begini. Awalnya anta kepada Allah, yang kedua anta kepada Rasulullah. Allahumma sholli kan anta kepada Allah. Lanjut adribni ya Rasulullah, anta kepada Rasulullah. Nahwu enggak masalah. Lek nahwu ngerti sih, ya? Lek nahwun contohnya akeh, iltifat itu contohnya akeh. Ya Quran itu mung Malik Yaumiddin kan huwa. Moro-moro iya, iya kan. Mari huwa anta. Iya kan. Mumpanjen iltifat ya pe pangeran enggak kalimat. Nah. Lah ya molah malik ora apa. Itu. Terus kemudian eh, jaluk tulung. Jaluk tulung kepada Rasulullah, jaluk tulung kepada wali itu yang pertama itu boleh. Sampean bisa buka hadis Muslim, ya, bisa buka ya, di radio Solihin ada juga. Ya, kalau anda ida ida kuntum fi falatin minal ardi, kalau kalian ada di tanah padang pasir atau di hutan, lalu barangmu ono sing hilang, celuan Allah rija, rijal Allah. Karena di setiap sudut jagat ini Allah memiliki wali-wali, Allah memiliki hamba-hamba yang siap menolong sampean. Dan itu ada malaikat, ada jin yang soleh, mukmin, meskipun gak anak menung, menungso. Nah, perintah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu ditujukan kepada siapapun yang bisa melaksanakan itu. Dan yang menerima taklif itu kan minimal menungso karo jin. Pamakhlaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang melaksanakan perintah Quran syariat itu menungso yang jin. Yang kudu melaksanakan perintah wa ta'awanu alal birri wa taqwa itu enggak mikir menungso co. Ya jin bareng. Bisa jadi antar sesama manusia, bisa jadi antar sesama jin, bisa jadi antar manusia dan jin yang soleh. Oh Nabi Sulaiman juga ngelakoni itu. Dan tidak sirik. Jin, ibu gak iku jadi sing gede, wali sing gede. unggul. nggih. Ditunggoki Sulaiman karo cakaan tekan sampai tekane pangan keraya barang. Nah, Jadi kita misalnya wali eh, wali ini pangeran, kawulane pangeran sing soleh-soleh tolong bantu aku. Itu dalam rangka merealisasikan watak wata'awanu alal birri wa Karena jin soleh, malaikat itu juga kena perintah watak wata'awanu alal birri wa itu. Dan ta'awanu itu bisa terrealisasikan jika ada yang i'anah dan ada yang isti'anah. Satu pihak menolong, satu pihak minta tolong terjadilah watak wata'awanu. Itu Hadisnya ada, Qurannya juga ada. Logikanya juga. Mbok kena mbok lele kuki akan memahami. Enggak paham, menengok. Nggih. Nggih. Terus syirik apa enggak minta tolong pada selain Allah itu? Minta tolong pada selain Allah eh, kepada pihak yang memang diizinkan menolong itu tidak syirik. Termasuk minta tolong pada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diberi izin memberi pertolongan. Mengdalladhi asfa'u indahu illa ini. Enggak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin. Nah, yang diberi izin itu siapa? Ya, terus pakai hadis yang satunya itu. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya ya nah, summal ulama summas syuhada. Dan ada hadis lagi al-mukmin yashfa'u li akhihil mukmin. Eh, begitu. Jadi menurut hadis wali diberi izin memberi syafaat, memberi pertolongan. Ulama diberi izin memberi syafaat. Syuhada diberi izin memberi syafaat mukmin meskipun mungkin jatahnya menolong satu orang, dua orang, juga diberi izin memberi syafaat. Nah, kepada mereka-mereka yang diberi izin menolong, maka kepada mereka pun kita juga boleh minta tolong. Apa artinya diberi izin menolong kalau kita dilarang minta pertolongan? Itu yang keberapa ini. Terus eh, kalau kepada setan nggak boleh, memang nggak diberi izin. Jin kafir nggak boleh, nggak diberi izin. tanyang tanya nggak boleh, nggak diberi izin. Tapi yang itu tadi ada hadis, ada ayat yang menyatakan mereka diberi izin. Senyampang itu diberi izin kita lakukan, berarti kita lakukan izinilah dengan izin Allah dan nggak apa-apa. Berikutnya lagi keyakinannya. Kalau kita berhasil dengan menyebut ibadah Allah di jalan Allah terus kasih. Ya, nah. Nawaitunya keyakinannya tetap semuanya atas izin Allah. Ya, nah. Alhamdulillah. Orang kok mbah jenengan hebat mbah terus lali karo Gusti Allah. Alangnya. semuanya terjadi atas izin Allah, maka syukurnya pun ya langsung kepada Allah. Ini belum belum selesai. Terus Minta pertolongan dalam hal apa? Minta pertolongan dalam hal yang manusia hamba Allah diizinkan melakukan itu. Dan diberi ke kemampuan untuk mengikhtiari itu. Tapi kalau minta pertolongan dalam hal yang itu hanya bisa dilakukan Allah toh. Senang Allah nggak mungkin, ya nggak boleh. Sekalipun dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saman urip nih putra kula nih pun mati. Ora oleh. Kanjeng Nabi saman rubah nasib kula nih ora oleh. Karena yang namanya yuk maru pikat bi arba'in, pikat bi rizki, wa ajali, wa amali, wa syaqiyun au saidun. Petang perkara iki prerogatife Gusti Allah kan. Dimintakan pada selain Allah nggak boleh. Nah kalau yang dimintakan itu hal-hal yang memang selain Allah biasa melakukan itu, boleh. Masman ngile kolbani. Cupuk noiku. Ya oleh. Ah. Semana musyrik sampean meminta tolong kepada selain Allah. Nah, masa munir musyrik? Belum cupukno sandal. E. Nah. Wong ini memang sesama manusia biasa begitu. Hatta misalnya kita mau jin yang hebat, e. ya, nah. asal sudah punya senjata, agar tidak diistikhdam oleh jin. Enggak balas dendam. Jin ternakuna Mekah boleh. Wong Nabi Sulaiman juga melakukan itu. Ayo sapa sing iso mindah? Kerajaannya Bilqis. Jare Fir, "Kulo sak turune sampean ngadeg wis beres." Kurang cepet. Eh, Asif bin, Barkhaya. Kulo kedek sampean durung melek wis teko Kan begitu. Artinya asal itu biasa dilakukan oleh selain Allah. Ya, nah? Boleh kita pun minta tolong dalam hal yang menjadi kapasitasnya. Tetap keyakinannya semua terjadi atas izin Allah. Nah, tapi lek sama tekak nih rezeki ulo Mbah. Ulo nih melarat Mbah sama kayu suke. Lah ngene yo ya. ora oleh. Nggih. Terus masalah lain. Ini. Dua kelas enggak dong. Dua kelas Nggih. Mboten niku permasalahannya bukan masalah tawan. Yang satu menganggap itu bid'ah. Berarti kalau melakukan kan nulungi sesuatu yang maksiat. Padahal perintah tak perintahnya tak awanu alal diri, bukan tak awanu alal maksiat. Yang satu menganggap itu tidak maksiat. Jadi permasalahannya bukan masalah tak awanu, tapi beda persepsi. Beda memahami tentang sholat rebu pekasan. Dan kalau NU sudah mensikapi itu, eh, hadis yang menyatakan bahwasanya rebu terakhir bulan safar akan banyak bala, banyak musibah seperti di Jami' Sogim itu hadis yang doifun jiddan. Karena hadis itu sangat lemah, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mensyariatkan sesuatu amalan. Nah, itu. Menurut NU, yang namanya sholat terpuwakasan itu tidak sunnah. Terus eh, menurut orang ahli toriko, itu mereka ada dua. Eh, kayak gading misalnya Ibedowi karena sudah sering ngomong-ngomong dengan saya yang disosialisasikan ke jamaah ya, kalau di sana diteramai dulu iki niatnya sholat sunat panjenengan niati sholat hajat nggih monggo panjenengan niati sholat sunat mutlak nggih monggo lek sholat hajat hajatnya apa hajat nolak balak mbek menawa dina iki akeh balak apa salahe wong jaluk apa supaya balai dihindarno. Jadi konteksnya bukan usolis sholat terbuka Tapi sholat ha, hajat. Nah, kalau sholat hajat itu kapanpun boleh. Tapi ya tidak hanya di rebu wekasan. Selasa ya kan? Wong wong rebu kok sampeyan selasa iki sholat hajat kok selasa ya gak bobo. Dan itu Terus kebenaran itu tidak harus diterima orang. Menurut NU itu tidak sunnah. Dan menurut NU itu benar. Karena kaidahnya sesuatu harus didasari hadis yang dalil yang sohi minimal hasan atau hasan lighairi. Ketika syarat itu nggak dipenuhi, ya tidak cukup untuk menesunahkan sesuatu syar'an. Oh, enggak, enggak. Hmm. kalau nggak sunnah itu ya berarti bid'ah. Kalau amalan yang mahdoh itu ketika tidak disunahkan berarti bid'ah. Kalau amalan mahdoh. Kalau tidak mahdoh, ya al aslu fil asya al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah kecuali ada dalil yang melarang atau mensunahkan dan sebagainya. Kalau kita cekam ya? menurut NU fitnah. Tapi untuk menghormati orang lain, ya nah, saya biasanya nggak begitu. Monggo tetap derek, on jenengan pun pay atoriko. Tapi mungkin jenengan kusoli dalam hati ini kuniat sholat haja. Perkoro gurumunya bekasan urusan di dia. Ya nah. Kebenaran tidak harus diterima. menurut keyakinan kita itu tidak. Oh, dia aku ini orang banter. orang sholat itu tidak harus keyakinan antara imam dan makmum itu sama. Makanya menurut ahlu sunnah, menurut NU, NO, menurut Fathul Mu'in, makmum kepada syiah rofidoh itu sah. Eh, wa yukrohul iktida bi Karena ini Ya, sah, tapi makruh. Nah, padahal keyakinannya beda. Gitu. Enggak enggak wajib nanya keyakinan apa? Imam ini enggak wajib. Pokoknya makmum itu hanya disuruh dohiri sah, sah. Ngetok. Enggak perlu. Imamnya mantan anyar. Imamnya subuh. Nyun sewu pun siram nopo dereng. <laughs> Ora usah iku urusane imam. Dan andai apa setelah sholat terus imamnya kalian ngat loh, aku mau turun ngatus jinabat ya baik. Yus ya itu urusan imam, makmum bisa nggak Enggak wajib di mana. Apa? para yatam lebih nafian masafar sawu. Lek ning fatul Mu'min. Sekalipun si Hanafi itu meyakini masul farji enggak batal. Tapi kita roh temenan, kayaknya muncul-muncul partinya. <laughs> Pekasan ini jane satu kata dengan pungkasan. Rebut terakhir. Bulan Safar. Ada hadis do'if yang menyebut hari Rebu terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan banyak penyakit, afat, musibah. Makanya terus mereka sholat, yang sholat itu dalam rangka nolak, nolak, nolak musibah itu. Langit, langit. Nah, terus karena menurut para ulama hadis itu doif tidak cukup kuat untuk menesunahkan suatu amalan. Sehingga kalau anda kepengen ditolak balak, yo ya jomek kau wekasan tok, iso iso jum'ah yo ya tabrakan bareng. Sabtu yo ya iso tabrakan gak rebut tok. Eh, Lele sholat hajat kapanpun bisa. Pokoknya yang namanya khusus sholat di rebu itu NU tidak mensunahkan. Tapi perkara orang lain mensunahkan, NU juga tidak menentang. Wong pendapatnya memang beda, pendekatannya mungkin juga beda. Nah, khilaf itu tidak perlu ditolak atau tidak perlu diterima. Sing gelem nglakonono, sing gak gelem yo. Engko tanggung jawab dhewe dhewe. Luasnya NU. Sing bener ganjarane loro, sing salah ganjarane Siji. Eh mlebu swarga kabeh enak. Nah, itu tidak enggak enggak kita sunah. Hanya permasalahannya nek doa itu ibadah mahdhah apa enggak? Nek sholat kan mahdhah. Jadi kudu kali jelas. Oh, tapi kalau saya tak suruh di pondok saya itu Allah akbar langsung. Oleh zaman maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha Tapi tak kon liri, coba banter Liri, jangan enggak melebu speaker. Kalau itu terbiasa banter, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya khawatir karena masyarakat itu banyak yang awam, nggak sempat mondok, nggak sempat ngaji, nggak sempat memilah mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Dianggap itu semua bagian dari mana. Bisa jadi 300 tahun lagi. Setelah jarang orang mondok ngaji kita begini. Terus mereka agani nguniku. Dikira yos. Ya mulai subhanallah sampai akhiri. Adan kabeh. Loh malah jadi fitnah. <laughs> Kenapa? Muhammadiyah itu. Muhammadiyah. Nah, saya nggak melarang itu, tapi bedakan suaranya dengan ada eh, lirih Wong dungo setelah adzan yang jelas-jelas sunnah itu loh. Itu nggak perlu banter-banter. Eh, mari adzan la ilaha illallah. Ya, nah? Allahumma rabbana. Masuk banter. Kenapa yang nggak ada dasarnya tambah di Nah, saya enggak melarang itu, wong itu ibadah mutlakoh, bukan ibadah mah mahdoh. Tapi yo ben beto karo andan terus takon ngono iku. Mbuh bener mbuh salah saya enggak ngerti.